atas berbagai macam limpahan rahmat dan kurnianya. Berbagai macam anugerah dari Allah. Terutama ketika seorang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal lapang dada menerima Islam dan menjadi ahlul Islam bermakna bahwa seorang bahagia, seorang senang, seorang bangga menjadi seorang muslim dengan diwujudkan berusaha untuk menyempurnakan keislaman yang ada pada dirinya. Karena sebuah keutamaan tersendiri bagi seorang muslim apabila satu demi satu rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban Islam, sunnah-sunnah dalam Islam. Apabila seorang mampu menjalaninya. Demikian pula taufik ketika seorang Allah kokohkan di atas keimanan dan menjadi ahlul iman. Demikian pula taufik min Allah ketika seorang Allah anugerahkan cinta kepada ilmu dan menjadi ahlul ilm. Dan begitulah seterusnya kenikmatan-kenikmatan yang sebagian manusia tidak menyadari dan tidak menganggap bahwa itu merupakan kenikmatan keutamaan anugerah dari Allah yang pantas untuk disyukuri. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fikum. menjadi perkara yang nampak pada setiap insan menjadi perkara yang sewajarnya pada insan, pada manusia. apabila memperoleh apa yang dicari, apa yang diharapkan selama ini, luapan dan perwujudan dari apa yang diperolehnya tadi seorang meluapkan mewujudkan dengan kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan. Sebagaimana yang <clears throat> dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala al-farhu yang namanya kebahagiaan huwa al-lizzatu fil qalbi bisababi idraki al-matlub kegembiraan ialah kelezatan tersendiri yang ada pada kalbu seseorang. Karena seorang meluapkan bahagia, gembira, senang itu akan nampak kalau sumbernya dari kolbu. Kalau sumbernya, kalau asalnya, kalau bermulanya dari kolbu. Atau hati manusia. Bukan sebuah ungkapan, bukan sebuah pelampiasan, bukan sebuah perwujudan yang sifatnya semu, misalnya dipaksa. Orang suruh gembira tapi dipaksa. Diada-adakan. Makanya dikatakan oleh Imam Ash-Shawqani al-farhu al-lidzatu fil qalb. Yang namanya kebahagiaan, kegembiraan itu sebuah kelezatan yang ada pada kalbu seseorang. Meskipun masing-masing orang <clears throat> ekspresinya terjadi perbedaan. Ada orang yang dikatakan luapan gembiraan langsung yang dipegang apa dadanya kan begitu. Senangnya, bahagianya kan begitu. Ada orang mungkin karena gembiranya diluapkan dengan istilahnya apa? Jingkrak-jingkrak atau jingkrak-jingkrak. <laughs> Artinya dia sambil apa? Joget sambil almuhin. Ada sebagian yang menampakkan ekspresinya ketika kegembiraan itu dia peroleh atas sebab sesuatu yang dia cari itu dia dapatkan dengan apa? Dengan apa? Tetesan air mata, kan begitu. Dan tetesan air mata yang keluar ketika seorang meluapkan atau sebagai bentuk ekspresi dari kegembiraan yang ada padanya, itu air matanya dingin. Berbeda kalau sedih. Berbeda kalau apa? Seorang sedih. Yang terjadi ialah hangat. Bahkan sampai tingkatan apa? Panas. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa kebahagiaan dan kegembiraan yang ada pada kalbu seseorang itu bisa babi idrak al-matlub. Yang asalnya pada kalbu seseorang dan seorang tidak mungkin akan bertanya, kamu bahagia ya? Kamu senang ya hari ini? asalnya pada kolbu kita bisa mendapatkan dan bisa menilai seorang itu bahagia atau tidak ketika tadi ada apa ekspresi atau ada perwujudan ungkapan luapan dan yang paling mudah diketahui cirinya ialah pada wajah seseorang. Dengan istilahkan muka berseri-seri, muka ceria, muka yang menampakkan seorang yang senang demikian. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam <clears throat> beliau seringkali dikhabarkan oleh para sahabat kalau mendengar menjumpai sesuatu yang sangat membahagiakan para sahabat mendapati pada wajah beliau dengan penyifatan yang luar biasa yatahallal wajhu mithlul qamar jadi kegembiraan, kebahagiaan yang ada tadi para sahabat menceritakan muka beliau berseri-seri seperti apa? Rembulan. Seperti rembulan. Naam. barakallahu fikum ayol ikhwah. Topik yang pada kesempatan kali ini kita angkat bahagia di atas Islam seperti yang di awal kita sampaikan banyak manusia di atas Islam seolah-olah tertekan banyak manusia di atas Islam justru apa? Sedih. Banyak manusia yang di atas Islam seolah-olah terkungkung. Banyak manusia di atas Islam seolah-olah bahwa Islam itu membatasi gerak-geriknya yang dengannya seorang tidak bisa bebas. Oleh karenanya para ulama <clears throat> menyoroti dengan tajam slogan-slogan propaganda istilah hidup ini adanya hurriyah hidup ini apa adanya hurriyah, kebebasan. Kami ingin bebas dalam semua hal. Dalam berakidah, dalam beragama, dalam berpendapat, dalam berkeyakinan. Ini merupakan propaganda yang batil bahwa seorang dalam kehidupannya itu dikatakan memiliki kebebasan yang tanpa ada aturan. Karena dengannya akan melazimkan Konsekuensinya adalah dampak buruk bahkan fatal adalah seorang akan menganggurkan ayat Allah Azza wa Jal yang sering kita dengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ada hikmahnya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang dari situ tentunya manusia dalam hidup ada aturan. Aturannya ialah beribadah kepada Allah. Tidak boleh ada kebebasan dalam hal memilih agama. Tidak boleh ada kebebasan dalam hal berkeyakinan. Misalnya seorang dalam Islam berkeyakinan, ya, terserah saya, saya mau menjadi orang Mu'tazila, saya akan menjadi orang Khawarij, saya akan menjadi seorang Asy'ariyah, saya menjadi Sufiyah, saya menjadi Syiah dan seterusnya. Naam. barakallahu fikum. Dari situlah kebahagiaan di atas Islam, sebuah kebahagiaan yang tentunya sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jal anugerahkan Allah Azza wa Jal berikan keutamaan badannya Dari situ yang namanya kegembiraan, kebahagiaan tidak semua seorang itu bangga atau bahagia atau gembira terpuji. Tidak semua seorang manakala gembira, seorang manakala bahagia itu terpuji. Tetapi di sana ada yang dikatakan al-farhu al-madmum dan al-farhu al-mamduh. Ada di sana kebahagiaan, kegembiraan yang tercela. Di sana pula ada kebahagiaan dan kegembiraan yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus pada ayat yang ke 58 يقول تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Yunus pada ayat yang ke-58, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi dengan keutamaan dengan kurnia Allah fadlun minallah al-fadlu minallah yaitu dengan kurnia dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya. Fabidzalika dan dengan keduanya falyafrahu hendaknya manusia merasa gembira hendaknya manusia merasa gembira. Kemudian Allah Azza wa Jal menyebutkan kesempurnaan ayat tersebut huwa khairun mimma yajma'un huwa khairun mimma yajma'un seorang manakala bahagia seorang manakala gembira dengan karunia yang Allah berikan dengan rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan itu lebih mulia, lebih utama ketimbang apa yang mereka kumpulkan. Para mufassir menyatakan huwa khairun mimma yajma'un ay mimma yajma'un al kuffar Lebih utama lebih mulia ketimbang apa yang dikumpulkan oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Yaitu orang-orang kafir yang mereka itu di dunianya mengumpulkan harta. Naam. Yang tidak ada batasnya. Tetapi apa yang mereka peroleh Jika dibandingkan dengan seorang muslim yang dikaruniai Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama lebih utama ketimbang apa yang diperoleh ketimbang apa yang dihasilkan ketimbang apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir berupa harta duniawi. <clears throat> Al-Imam atau bari rahimahullah <clears throat> memaparkan makna fadlullah dan rahmatullah azza wajalla Beberapa riwayat <clears throat> menyebutkan bahwa makna kul bifadlillah katakanlah dengan keutamaan dengan kurnia Allah apakah yang dimaksud dengan al-fadlu al-fadlu huwal islam wa rahmatihi dan dengan rahmatnya. Apa itu ar-rahmah? Ar-rahmah huwal Quran. Sehingga jika redaksi bahasa yang kita ungkapkan katakanlah dengan Islam dan Al-Quran, dengan Islam dan Al-Quran, fabidalika falyafrahu. Dengan keduanya hendaknya mereka itu apa? Bahagia. Seperti yang tadi kita sampaikan pada sebagian pihak terhadap Al-Quran, mereka apa? Tertekan. Terhadap Islam, mereka seolah-olah terkungkung. Naam. Dan itu diriwayatkan dari riwayat Ibnu Abbas, demikian pula Qatadah, demikian pula Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan yang lain mengatakan bahwa al-fadlu Al Quran. Yang dimaksud dengan qul bi fadlillah ay bil Quran wa bi rahmatihi ay bil Islam sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian pula Abu Hak dan Ibnu Abbas menekankan ar-rahmah ialah ahlul Quran seorang ketika Allah rahmati menjadi seorang yang cinta kepada Al-Quran dan ahlul Quran cinta kepada Al-Quran menghafalnya kemudian memahaminya maknanya memahami maknanya kemudian mengamalkan kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran. Kenapa? Karena banyak seorang yang tidak sadar dia sebagai seorang penghafal Quran. Tetapi kandungan-kandungan yang ada pada Quran dia buang jauh-jauh di belakang. Nah, hal itu diwujudkan dengan praktek kehidupan dalam keseharian yang dijalani oleh seseorang. Al-Quran senantiasa dia baca. Al-Quran senantiasa dia dengar. Dia mendengarkannya. Bahkan berkali-kali seorang alim menjelaskan makna yang ada pada Al-Quran tersebut. Tetapi seringkali dilewati. Seringkali mereka letakkan di belakang punggung mereka dengan kata lain, banyak di antara kita manakala telah kita baca Al-Quran, kita pahami, kemudian kita tidak menghiraukan. Seandainya terkait dengan larangan, toh larangan itu juga masih kita terjang. Seandainya dengan himbauan, seandainya dengan hasungan, seandainya dengan perintah, seringkali itu pun tidak kita datangi. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa al-fadlu huwal iman. Kul bi fadlillah aibil iman. war rahmah ai al-Qur'an. Beliau juga menyebutkan riwayat Ibnu Umar Beliau juga meriwayat atau menyebutkan riwayat Ibnu Umar bahwa yang dimaksud dengan al-fadlu katakanlah dengan kurnia Allah, ay dengan fadlullah ialah al-Islam. Adapun ar-rahmah kata Ibnu Umar tazyinuhu fil qalb. Adapun dengan rahmat ialah seorang dirahmati Allah bahagialah dengan Islam dan bahagialah manakala Islam itu menghiasi dalam kolbu seseorang. Menghiasi dalam apa? Kolbu seseorang. Juga riwayat yang lain yang dipaparkan oleh Imam Al-Baghawi bahwa al-fadlu al Islam warahmah rahmah huwa as-sunan. Yang dimaksud dengan fadlullah adalah Islam adapun rahmat Allah ialah sunnah sunnah yaitu sunnah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam waqila dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uh, fadlullah ialah al-iman Adapun yang dimaksud dengan rahmat Allah ialah jannah. Al-Imam ash syaukani rahimahullahu taala setelah menyebutkan dan menukilkan beberapa penafsiran dari sahabat kemudian para mufassir di kalangan para tabi'in dan a'immah yang lain ataupun e, para pemuka Islam di zamannya beliau menyebutkan bahwa fadlu Allah dan rahmatuhu keutamaan kurnia Allah dan rahmatnya al awla hamlu al-fadli wal rahmah 'ala al-umum kata Imam Syaukani, memadukan, mensinkronkan, menggabungkan penafsiran para ulama seperti Imam Qatadah, Al-Hasan, demikian pula Ibnu Abbas, demikian pula Imam Baghawi. Yang kalau kita dengarkan bersama-sama tadi tentang Fadlullah, dia mengatakan itu Islam, rahmatnya adalah apa? Al-Quran, ada pula yang mengatakan bahwa fadlullah ialah Quran, adapun rahmannya ialah Islam. Ada pula yang menyatakan fadlullah ialah Islam, adapun rahmat Allah ialah seorang dihiaskan Islam menjadi mulia dan indah dalam kalbunya. Ada pula yang mengatakan bahwa fadlullah ialah Islam, adapun rahmat ialah sunnah. Ada pula yang menyatakan bahwa fadlullah ialah Islam, adapun rahmatnya ialah jannah. Semua tadi kata beliau yang lebih utama memaknai al-fadlu wa rahmah, al-fadlu wa rahmah itu kepada perkara yang lebih umum, kepada yang lebih umum bermakna tidak membatasi kepada pembatasan-pembatasan yang telah kita sebutkan di awal. Kenapa? Dengan memahami lebih umum wa yadkhul fi dzalika ma fil Quran min huma dukhulan awwaliyya. Karena apabila kita fahami al-fadlu war rahmah dengan makna yang umum, maka Al-Quran akan masuk kepada dua makna tadi. Apakah dimasukkan kepada Al-Fadl, apakah dimasukkan kepada apa? Makna rahmah. Dan lebih utama, jadi kalau kita memahami Al-Fadlu warahmah dengan lebih umum, maka kita masukkan Al-Quran sebagai fadlullah dan kita masukkan Al-Quran sebagai rahmat Allah itu menjadi bab yang pertama kali harus kita masukkan sebagai makna Al-Quran itu merupakan apa? Fadlullah dan rahmatnya. Naam. <clears throat> dan beliau mendefinisikan tentang apa itu fadlullah atau kurnia Allah. Karena seorang mengira apapun yang diperoleh, apapun yang dicapai, apapun yang didapat seringkali ini mengatakan hadza min fadli apa? Rabbi. Ini keutamaan kurnia yang datang dari Rabbku. Tanpa dia sadari apa yang dia peroleh. Seorang diangkat menjadi pejabat. Seorang diangkat menjadi pegawai seorang di eh, terima misalnya eh, lamaran pekerjaannya tanpa melihat apa yang dia jalani menganggap itu merupakan apa karunia dari Allah hadza min fadli rabbi karena keterbatasan tadi. Memahami sesungguhnya apakah yang dimaksud dengan al-fadl. Huwa tafadduluhu ala ibadih. Fil ajil wal ajil. Bima la yuhitu bihi al-hasr. Yang namanya al-fadl yang namanya keutamaan, kemuliaan, kurnia ialah kemuliaan, keutamaan dari Allah atas hamba-hambanya. Baik di waktu yang segera atau waktu yang akan datang, misalnya di hari akhir, di masa manusia ketika hidup bukan di awalnya tapi di akhir hayatnya misalnya atau di alam kuburnya atau di hari akhirat nanti ataukah ajil ataukah sesuatu yang disegerakan dari perkara yang di situ tidak ada pembatasannya dari perkara yang di situ tidak ada pembatasannya sementara jika kita kembalikan kepada tafsir yang sebahagiannya telah kita nukilkan Allah Azza wa Jal memerintahkan membesarkan hati mengajak agar manusia itu gembira dan meluapkan kegembiraan Kapan? Ketika seorang mendapatkan apa? Karunia Allah dan rahmatnya. Apa itu? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu ay bil Islam wal Quran ay bil Islam was sunnah. Naam. Al-Quran dan pengajarannya Dengan itulah hendaknya mereka bahagia dan mereka gembira. Mereka bahagia dan mereka gembira. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan huwa khairun mimma yajma'un. Sebuah kepastian apa yang kalian dapatkan berupa Islam, berupa Al-Quran, berupa sunnah itu lebih utama ketimbang apa yang mereka kumpulkan yaitu yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir berupa harta duniawi yang dikatakan hetamu dunia harta dunia ini sebaliknya Allah Azza wa Jal mencelah manakala seorang bahagia, gembira, tetapi di atas perkara-perkara yang nampaknya itu perkara yang tidak masalah, nampaknya perkara yang diperbolehkan. Sebelum kita beralih kepada al-farh al-madmum dikatakan pula oleh Imam Syaukani bahwa takrir al-ba pengulangan huruf ba pada qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ba di sini diulang Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. harful ba diulang dua kali. Lidalalah ala kulli wahidin minal fadli war rahmah sababun mustaqil fil farh Kenapa huruf ba diulang dua kali? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu katakanlah dengan semata-mata karena kurnia Allah karena anugerah dari Allah dan karena rahmat Allah sebagai dalil petunjuk bahwa setiap masing-masing dari al-fadlu jadi anugerah Allah warahmah sababun mustaqil fil farh sebab tersendiri dari masing-masingnya untuk menuju kepada apa? kegembiraan. Menuju kepada kegembiraan. Seorang <clears throat> ketika Allah Azza wa Jalla anugerahkan jika kita kembali kepada penafsiran bahwa al-fadlu huwal Islam. Al-fadlu huwal Islam. Bukankah banyak kaum muslimin yang mengaku bahwa dirinya muslim, dia beragama Islam, tetapi tidak Allah berikan taufik untuk kemudian cinta kepada Al-Qur'an, menekuni Al-Quran. Bahkan tidak sedikit yang terbebani dengan Al-Quran. Nah. Oleh karenanya, karunia atau anugerah Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala masing-masingnya itu merupakan sebab yang menyendiri untuk tercapainya dan seorang akan memperoleh kebahagiaan. Nah, adapun al-farh sebagaimana di awal telah kita singgung sebagaimana yang dikatakan Imam Syaukani al-lizzatu fil qalb yang namanya kebahagiaan ialah suatu kelezatan yang ada pada kalbu seseorang disebab idrak al-matlub karena sebab seorang telah menggapai, mencapai, memperoleh apa yang dicari, apa yang diharapkan. Di sana ada ayat yang menyebutkan bahwa al-farhu yang tercela sebagaimana yang Allah beritakan dalam surat Al-Qasas pada ayat yang ke-76. Yaqulu tabaraka wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-76 Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim Sesungguhnya Qarun dia adalah dari kaumnya Musa. Dari kaumnya Musa. Dan dia berbuat melampaui batas kepada mereka. Apa yang menyebabkan Korun itu berbuat bagyun. Sewenang-wenang atau melakukan tindakan melampaui batas. Allah Azza wa Jal karuniakan kepada Qarun. Wa atainahu minal kunuz. Allah firmankan, kami datangkan. Coba perhatikan di sini. Harta yang melimpah. Harta yang cukup banyak. Yang diberikan kepada Korun itu Allah Azza wa Jal beritakan dengan sirah wa atainahu minal kunus. Kami datangkan kepadanya. Kami berikan kepadanya apa? Al kunuz. Yaitu harta yang melimpah ruah. Sementara di ayat yang lain Allah Azza wa Jal menyebutkan walaqad faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Al-fadlu ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan kami utamakan kami karuniakan, kami anugerahkan kepada sebagian atas yang lain itu dalam hal-hal yang wujudnya kemuliaan. Walaqad faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu dalam hal apa? dalam hal kemuliaan. Rasul dengan yang lainnya tentunya bertingkat-tingkat. Rasul dengan yang lainnya tentunya bertingkat-tingkat kedudukannya. Kami muliakan, kami utamakan sebagian atas yang lain. Manusia pun begitu. Manusia pun begitu. Kami utamakan satu dengan yang lainnya. Maka ketika manusia memandang bahwa seolah-olah keutamaan itu barometernya, keutamaan manusia diutamakannya manusia itu satu dengan yang lainnya seolah-olah tolak ukurnya ialah perihal-perihal duniawi maka Allah azza wajal mengingatkan walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafwida di akhirat kelak manusia tingkatannya, keutamaannya satu dengan yang lain. Itu apa? Melebihi tingkatan manusia ketika di dunianya. Antara satu dengan yang lain. Walal akhiratu akbaru darajat. Akhirat itu tingkatannya sekian banyak derajat. Wa akbaru tafdila. Dan keutamaannya, keutamaan yang besar yang tidak bisa diukur dengan keutamaan manusia satu dengan yang lainnya ketika di dunia. Sebagai misal, seorang ketika di dunia segera akan mengatakan bahwa si fulan lebih mulia, si fulan lebih utama ketimbang si fulan yang lain. Jika kita lihat misalnya dalam hal rumah yang dimiliki, pakaian yang dipakai, kendaraan yang dia kendarai, kan begitu? Sekilas manusia akan cepat menyimpulkan bahwa si fulan lebih mulia ketimbang yang lain dengan melihat tadi pakaian yang dipakai, kendaraan yang dikendarai, rumah yang dihuni dengan cepatnya dia menyimpulkan bahwa si fulan lebih utama ketimbang yang lainnya. Tanpa melihat bahwa seorang yang mungkin pakaiannya lusuh. Naam. Jika dia berbicara dan menyampaikan sesuatu seringkali ditolak oleh apa? Oleh banyak orang. Kamu siapa? Saya tidak kenal. Rumahnya boleh dikatakan saat ini dia berdiri pun apa? Tersentuh atapnya. <clears throat> Karena apa? Minimnya biaya yang dia miliki. Kendaraannya pun demikian. Andai kata kita lihat apa yang dia kendarai. Nah. Tapi apakah seorang memastikan bahwa orang ini derajatnya lebih rendah ketimbang si fulan yang kendaraannya, yang rumahnya, yang pakaiannya serba mewah? Bisa kita pastikan? Belum tentu. Nah. Barakallahu fikum. Dan seringkali manusia terkecoh, seringkali manusia tertipu dengan penampakan-penampakan luar, tampilan-tampilan luar. Memandang si fulan itu begini, jika dia mengkhidbah yaitu melamar pasti diterima. Melamar untuk dirinya atau untuk orang lain, kan begitu ya? Jangan dipahami istilah melamar itu apa? Untuk dirinya. Mungkin dia mengantarkan orang, melamarkan orang. Karena posisi dia, mungkin pandainya dalam berucap, demikian pula kewibawaan yang ada, orang akan apa? Mendengarkan ucapan dia. Jika melamar akan diterima pasti. Sebagian pihak dengan berbagai macam upaya tetap mungkin orang sudah tidak mendengarkan apa yang diucapkannya. Karena tadi melihat sisi penampilannya, sisi cara pengucapannya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Fa'ayul ikhwah. Korun ketika diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan bergelimangnya dunia, atainahu minal kunuz. Kami datangkan Bukan wafadzalnahu Bukan kami muliakan dia. Karena harta itu belum menjadi finish. Seorang mendapatkan dunia itu kemudian tidak menjadi finish akhir bahwa dunia itu pasti membuat seorang baik, belum tentu. Faqala tabaraka wa ta'ala wa ataina minal kunus Ma inna mafatihahu latanu'u bil usbah ulil quwwah. Mafatih adalah kunci-kuncinya adalah kunci-kuncinya sebagian uh, mufassir menyatakan bahwa mafati ialah jamak daripada miftah miftah jika diistilahkan kepada Miftah ialah allati yaftahu bihi al-abwab yang namanya kunci dengannya yang dipakai untuk membuka apa? Pintu, kan begitu. Ada yang mengatakan bahwa mafati yang dimaksud di situ ialah uh, eh, kans yaitu peti-peti yang dimiliki oleh apa? Oleh korun yang dipakai untuk menyimpan hartanya. Asyahid barakallahu fikum la tanu'u bil uzba ulil quwwah. Di situ digambarkan bahwa kunci-kuncinya atau peti yang dipakai untuk menyimpan hartanya itu jika dipikul al-usbah, al-usbah sebagian meriwayatkan atau menafsirkan usbah nafar min salaf ila asyrah Sebagian mengatakan ila khamsata asyar, sebagian mengatakan ila arba'in. Seandainya dipikul oleh orang-orang yang kuat sejumlah 15, ada yang mengatakan sejumlah 40. Jika dimuktakan kepada al-baghl yaitu kepada keledai, maka dikatakan situna baghlan 60 ekor keledai yang memikul mafatih tadi terjadi apa? Terbebani orang-orang yang kuat yang memikul kunci-kuncinya milik korun dikatakan apa? Terbebani, terpayahkan, kepayahan memikulnya. Ya subhanallah. Seandainya kita bertanya kepada pribadi kita, Naam, eh, pernahkah kita kemudian membawa kunci yang itu kita pakai menyimpan harta kita kemudian apa? Terbebani. Kunci rumah itu kan paling hanya satu ya. <laughs> Pernahkah terbayangkan seorang membawa kunci yang dipakai menyimpan harta kemudian terbebani? Seberapa hartanya itu? Seberapa hartanya? Nah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa id qala qaumuh Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada siapa? Qarun. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak cinta kepada seorang yang membangga-banggakan diri, orang yang bahagia. Al-farihin di sini kebahagiaan yang semata-mata karena hartanya, yang membuat dia sombong, yang membuat dia congkak. Disitulah yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innallaha la yuhibbul farihin. Barakallahu fikum. Ahibatil fillah. Juga dinukilkan bahwa Inna Qarun min komi Musa, Qarun itu dari kaumnya Musa. <clears throat> Ibnu Ishaq meriwayatkan <clears throat> bahkan Imam Tabari menguatkan dan menyimpulkan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tafsir bahwa Qarun itu ibnu ammi Musa, eh ibnu ammih. Bahwa Qarun itu putra paman Nabi Musa alaihi salam. Putra paman Nabi Musa alaihi salam. Sebagian menyatakan bahwa Korun adalah paman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa yang masyhur dari pendapat para mufassir Korun itu putra paman Nabi Musa alaihissalam. salam. <clears throat> Asyahid ayol ikhwah Qaulu ta'ala إذ قال له قومه لا تفرح Innallaha la yuhibbul farihin. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, kamu jangan apa? La tafrah. Kamu jangan gembira. karena Allah tidak cinta kepada orang-orang yang gembira. Para ulama <clears throat> menyebutkan sebab kenapa Korun diingatkan oleh kaumnya la tafrah atau luapan kegembiraan yang dialami Korun ketika mendapatkan dunia itu sebuah kegembiraan yang tercela. Yang menjadi sebab bahwa dengan itu dia menjadi seorang yang sombong. Dengan itu dia menjadi orang-orang yang tergolong orang-orang yang sombong. <clears throat> Dan sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa harta yang hampir semua orang suka Siapa yang tidak suka dengan harta? Siapa yang tidak suka dengan harta? Semua orang tentunya ada kecenderungan, kecondongan, dan kesenangan dengan harta. Tetapi jika itu menyeret kepada perkara-perkara yang menyebabkan seorang lupa diri, lebih-lebih meninggalkan agama, lebih-lebih membawa kepada kesombongan, itulah yang akan membuat seorang tercela. Di dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-36 dan ke-37 setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan sebuah wasiat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a beribadalah kepada Allah janganlah kalian menyekutukan Allah wabil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik wabidil kurba, demikian pula kepada karib kerabat kan ada istilah orang itu bisa baik orang itu lapang dada orang itu senang jika sama orang lain tapi kepada kerabatnya sendiri seorang dalam kondisi tidak bisa berbuat baik kepadanya Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan wabidil kurba wal yatama kepada anak-anak yatim wal masakin kepada orang-orang miskin. Umumnya yang namanya orang ketika sudah mendapatkan dunia, dia lupa dengan orang-orang miskin walaupun dulu pernah miskin. Seringnya apa? Lupa diri wal jaridil kurba wal jaril junub kepada jar kepada tetangga yang dekat maupun yang jauh sampai-sampai Rasul sering mengingatkan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu barang siapa yang beriman kepada Allah ingat bahwa yang menciptakan dia adalah Allah yang membuat dia dalam kondisi punya kemampuan, punya kecukupan adalah Allah sebelumnya seorang tidak punya apa-apa. Bahkan sebelumnya belum ada wujudnya di muka bumi. Tiba-tiba seorang tinggal di satu tempat, maka sekali-kali falayu di jarahu. Jangan menyakiti tetangga dengan lisannya, dengan perbuatannya. Nah. Baik yang dekat maupun yang jauh. Wal jaridil qurba wal jalil junub. Wasahibi bil wa Wabni sabil. Sahibi bil jan. Teman di sampingnya. Sebagian menafsirkan istri. Teman karib. Ya, namanya orang kalau sudah masuk dalam keluarga. Teman yang paling dekat siapa? Ya istrinya kan begitu ya. Nah, Kadang seorang bisa berbuat baik, lapang dada dengan sekian banyak orang tetapi dengan istrinya dia tidak bisa. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khairukum khairukum li ahlikum. Sebaik-baik orang di antara kalian orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, dan itu kan ujian, cobaan. Jangan sampai ada istilah. Iya kalau kepada orang lain kan ketemunya jarang. Ini ketemu itu terus bosan kan begitu ya. Ya subhanallah. Melihat perilakunya, melihat tingkahnya, melihat ucapannya, melihat perbuatannya. Kadang membosankan. Baik ya akhi, barakallahu fikum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seorang berbuat baik as-sahibi bil kepada seorang yang posisinya teman karibnya terutama ialah istri atau memang teman karib yang dikatakan betul-betul seorang dalam pertemanan itu melihat hadis walaupun sebagian ulama mendhaifkan Nazilun nas manazilahum. Dudukkanlah, posisikanlah, tempatkanlah orang itu sesuai dengan posisinya. Teman lama yang sudah kita kenal, baiknya dan seterusnya. Tentunya beda dengan teman baru yang kita kenal. Kan demikian. Barakallahu fikum. Juga Allah perintahkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan, wabni sabil. Mereka-mereka yang sedang meninggalkan kampung halamannya. Orang mengira orang mengira yang namanya orang dalam perantauan, orang dalam kondisi dia jauh dari kampung halamannya, <clears throat> itu kita disuruh berbuat ihsan kalau dia sedang butuh. Misalnya ibnu sabil, musafir, kehabisan bekal. Itu yang ditolong. Nah demikian. Itu yang kita tergerak hati kita untuk menyapa, membantu, menolong. Tidak. Orang yang kecukupan juga mereka butuh kepada apa? Pertolongan kita. Siapa tahu seorang dalam posisi punya harta, dia musafir. Ingin tinggal di suatu tempat. Kita tolong dia ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya pergi bepergian dari kampung halaman ingin tinggal mendekati tempat-tempat yang baik, misalnya tempat-tempat taklim, pondok-pondok pesantren misalnya begitu. Adakah tempat yang mungkin bisa saya uh, kontra atau saya bisa menyewa? Iya ada di sana misalnya Anda bisa ketemu fulan atau fulan, diarahkan. Hati-hati jangan sampai apa? Tertipu tidak, ini malah justru kesempatan. Ini kayaknya plat mobilnya bukan AB ini, juga bukan AD, tapi dari jauh sana misalnya begitu ya. Langsung kesempatan kan gitu. Di sana orang-orang yang apa membuang harta itu mudah. Di luar daerah mungkin orang mengontrak rumah satu unit rumah itu 15 juta, 10 juta mungkin mudah. Ketika ditawarkan di sini segitu, Kok murah sekali ya? Begitu ya. Kok murah sekali? Barakallahu fikum. Ayolah ikhwah. Seorang yang dalam kondisi Ibnu Sabil itu bukan semata-mata orang yang sedang dalam kondisi tidak cukup hartanya. Kemudian kita terketuk hati untuk menyantuni. Bahkan kepada orang-orang seandainya kecukupan pun juga kita apa? Berbuat baik kepada mereka. Nah, berbuat baik kepada mereka. Jangan justru kesempatan dalam kesempitan. Maka Allah Azza wa Jal mengakhiri juga wama malakat aimanukum budak-budak yang kalian miliki. Sebagian menyebutkan wama malakat aimanukum juga disebutkan terhadap bahain hewan yang memang kita memeliharanya. Kita pun disuruh berbuat ihsan. Jangan sampai misalnya beli kambing ya sanalah yang sudah punya kaki empat kan begitu ya. Suruh pergi sendiri, cari makan sendiri, cari minum sendiri. Barakallahu fikum. Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak cinta kepada pihak yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umumnya seorang itu apabila diberikan berbagai macam kenikmatan, kelebihan itu kecenderungan untuk sombong dan bahagia besar. Untuk kemudian dia sombong dan bahagianya itu sambil membanggakan diri itu besar. Di dalam surat Hud pada ayat yang ke-10 Allah tabaraka wa taala berfirman wala in adzaqnahu na'ma wala in adzaqnahu na'ma ay min niam tatkala kami rasakan kepada hamba-hamba kami na'ma kenikmatan Ba'da dharra'u masadhu. Setelah dia mengalami proses bencana. Setelah dia mengalami proses apa? Bencana. Bencana sebagian mufassir ada yang mengatakan min ba'di dhiqil aish. Setelah kami karuniakan pada seorang kenikmatan, dia kaya, dia punya, dia mampu, yang sebelumnya kami timpakan kepadanya borro, ada yang mengatakan yang sebelumnya dia itu kesulitan dalam mencari kehidupan. Yang sebelumnya apa? ba'da dharra masadhu yang sebelumnya dia kesulitan mencari kehidupan uh, sebagian mungkin menekuni jualan pakai sepeda kan begitu ya dia uh, jajakan ke sana kemari kemudian bertambah bertambah bertambah terus sampai kemudian subhanallah sudah tidak apa misalnya gowes lagi, tidak montel lagi. Nggak ada yang namanya tanjakan dan turunan itu berpengaruh. Paham? Iya, karena pakai mobil kan begitu ya. <laughs> Kalau menggoes kan pengaruh. Kalau turunan alhamdulillah, kalau pas tanjakan kan pusing bagi dia. Nah, dikatakan bahwa sebagian manusia ketika dirasakan Allah merasakan kepadanya berupa kenikmatan setelah sebelumnya menimpa badannya kesempitan dalam hal mencari kehidupan dunia la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni dia akan berkata telah sirna telah lewat telah hilang kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan, kemiskinan dariku. Innahu la farihun fakhur. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya dia gembira ungkapan tadi. Loh. Jangan dikira saya sukses begini itu tiba-tiba tidak saya dulu payah begini begini begini tapi melupakan jadi bersyukur kepada Allah hanya mengingat apa? Proses kejadian dulunya bagaimana, sekarang bagaimana. Iya. Misalnya kaya mendadak atau kaya yang eh, ya bahasanya eh, keuntungan yang seperti itu yang dia peroleh tanpa mengingat itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan innahu la karihun fakhur. Dia dalam kondisi gembira lagi bangga. Ini yang dikatakan apa? Perkara yang umumnya namanya seorang diberikan perihal-perihal berupa keutamaan, berupa e, kemuliaan, kelebihan itu menyeret kepada apa? Al-farhu wal fakhur. Bahagia plus dia bangga yang seringkali identik dengan apa? Sombong. Identik dengan sombong. <clears throat> Di ayat yang lain <clears throat> dalam surat An-Nisa juga Allah Azza wa Jal <clears throat> menyebutkan alladzina yabkhalun orang-orang yang bakhil orang-orang yang bakhil bakhil itu kikir yang terus senantiasa menghitung-hitung harta yang dimiliki wa murunan nasa bil Lebih parahnya bahwa dia pun kikir dan menyuruh orang, mengajak orang untuk kikir. <clears throat> Jadi bikin paguyupan kikir kan begitu ya. Bikin apa? Persatuan. Mari kita kikir bersama-sama, kita bakil bersama-sama. Kalau melihat temannya menginfakkan, jangan. Nanti hartamu kurang begitu. Ini ada manusia seperti itu ada. Alladzina yabkhulun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Dia menyembunyikan apa yang Allah datangkan kepadanya berupa al-fadlu ay al-ilm, di antaranya al-ilm. Dia sembunyikan. Jadi orang belajar, kemudian pintar. Orang belajar, kemudian pintar. Itu kadang-kadang menyeret kepada al-kitman, menyembunyikan ilmu. <clears throat> Wallah alam mungkin tendensi kenapa dia sembunyikan ilmu khawatir kalau disaingi khawatir kalau muridnya lebih pintar daripada dia subhanallah Loh, memangnya kita rugi kalau kemudian kita punya murid terus lebih pintar daripada kita. Semestinya kan senang, bangga kan begitu ya. Kita akan belajar kepadanya. Karena yang namanya manusia belajar itu tidak akan apa? Berhenti dan berakhir. Apakah semata-mata kalau sudah diusahakan eh, terus pensiun dari belajar? Tidak, terus mencari. Kan demikian. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih dia kitman. Dia menyembunyikan apa yang Allah datangkan kepadanya min fadlihi. Di antaranya kadang ilmu. Seorang menyembunyikan ilmu. Diminta untuk mengajari saudaranya tidak mau. Dengan alasan sibuk begini, urusan saya banyak. Nah, barakallahu fikum. Atau walau alam tendensinya tadi kadang tidak mau mengajari orang lain. <clears throat> Supaya yang pintar itu dia saja. Wal'iyadzubillah kalau sampai kemudian mengklaim. Wahidun fil marji'iyah. Dia tunggal dalam hal apa? Rujukan masalah. Dia satu-satunya semua masalah. Kan begitu ya. Orang itu kalau kemudian semua masalah dirujukan kepadanya. Yang <clears throat> Orang lain mungkin kadang memandang itu bukan kapasitasnya, tapi dia mengklaim. Kenapa kalau ada masalah tidak kembali kepada saya? Itu mengkhawatirkan. Ayo ikhwah, mengkhawatirkan. Kadang dia kesal kalau masalah itu dirujuk kepada eh, misalnya ustadz yang lain. Kamu tuh di mana? Oh, tinggal di sini kok ya merujuknya kepada ustadz yang lain kan begitu ya. Nah, bisa saja satu masalah bisa sesuatu satu masalah tepat atau seorang memusyawarahkan merujukkan kepada orang yang lebih nampak padanya keilmuannya, kewaraannya dan seterusnya. Barakallahu fikum. <clears throat> Di ayat yang lain di dalam surat Ar-Ra'd pada ayat yang ke-26 <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu yabsutu rizqa liman yasha. Allah lah yang membentangkan. Dibentangkan dimudahkan seorang untuk mendapatkan rizki. <clears throat> Siapa yang Allah kehendaki. <clears throat> Istilah-istilah uangnya turah ya, uangnya turah di mana-mana ada uh, uang harta yang dia miliki. Wa yaqdir dan Allah juga membatasi sebagian orang itu atas rezekinya. Artinya ada yang kaya, ada yang miskin. Namun sebagian manusia wa farihu bil hayati dunya. Sebagian manusia mereka itu farihu bil hayati dunya. Sebagian ulama tafsir ini <clears throat> ialah orang-orang kafir itu kalau dunia datang kepada mereka itu farihu bil hayati dunia. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan mal hayatu dunya fil akhirati illa mataun. Dan ketahuilah perbandingan kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu illa mataun. Illa mata' dikatakan ialah sesuatu yang sedikit sesuatu yang sedikit <clears throat> sebagaimana yang dikatakan mujahid mujahid mengatakan bahwa kata-kata mata di sini ialah qalilun itu yang pertama kemudian yang kedua zahibun dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat jumlahnya sedikit dan yang kedua zahibun dia sirna dunia itu sirna kan begitu kalau perbandingannya dengan akhirat kalau orientasi perbandingannya ialah dengan akhirat <clears throat> berupa kesenangan yang sedikit kesenangan yang akan sirna tidak selama-lamanya tidak akan selama-lamanya <clears throat> Ma'asyiral al-ikhwa Barakallahu fikum <clears throat> Juga menambahkan terkait dengan <clears throat> Orang-orang yang mereka itu Menyangka bahwa Dunia itu sesuatu yang Abadi Dan jika seorang mendapatkan Apabila dikurangi Pintu sedekah, pintu zakat dan yang semisalnya itu akan menjadi hilang dan tidak akan utuh hartanya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke 34 <clears throat> dan berikutnya alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang-orang yang mereka itu menyimpan, dia tahan, dia simpan harta itu, tidak pernah dia infakkan di jalan Allah. Berupa emas maupun perak. Berupa emas maupun perak. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kabarkanlah kepada mereka, mereka itu kelak di hari kiamat. Yang mereka peroleh ialah azab yang alim. Satu azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari yang kata Allah Subhanahu wa taala emas dan perak yang dia simpan itu akan dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ketika dipanaskan emas dan perak yang sempat dia simpan dan tidak pernah dia infakkan di jalan Allah, itu dipakai untuk membakar mereka dengan diistilahkan diserikakan di dahi mereka di lambung mereka, di punggung mereka. Dan Allah Azza wa Jalla mengingatkan hada ma kanastum li anfusikum. Itulah karena sebab kalian menyimpan harta untuk kalian. Di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke 96 Allah Azza wa Jal berfirman ma indakum yanfad wa ma indallah baqin apa yang kalian simpan, yang kalian khawatirkan kalau disodokokan dia berkurang, hilang. Itu justru yang sirna. Itu justru yang sirna. Wama indallahi baqin. Dan apa yang diinfakkan di jalan Allah itulah yang justru apa abadi. Justru yang abadi. Barakallahu fikum ayol ikhwah. Ma'asyarul ikhwah. Kembali Uh, salah satu kenikmatan yang wajib kita syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan manusia perputaran waktu yang dikatakan dari detik kepada menit, jam, kemudian hari, pekan, bulan, tahun. Tentunya di sana ada kesempatan-kesempatan gemilang yang tidak mungkin akan terulang. Masa muda tidak mungkin seorang akan mengulang ketika telah dia lampaui dan seorang berada di masa tuanya. Naam. Dan hari yang kita lewati walaupun kita beribadah itu dengan jenis yang sama tentunya tidak bisa kita katakan bahwa ibadah kita kemarin persis dan kualitasnya sama dengan hari ini. Demikian pula seorang manakala mendapati himbauan ajakan terkhusus bahwa kebahagiaan yang Allah Azza wa Jal beritakan sesungguhnya adalah bahagianya seorang di atas Islam, bahagianya seorang di atas sunnah, bahagianya seorang di atas kebenaran, bukan sebagaimana yang dikatakan sebagian pihak. Saya menyesal, saya menyesal kenapa belajar dari kecil semua sebab atur ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sehingga saya menyesal sudah tahu ini dan tahu itu. Andai kata saya hidup menjadi orang yang tidak tahu awam sehingga ini tidak apa-apa yang haram jika diterjang e, juga tidak menjadi resiko sebesar resiko yang dialami kalau orang itu sudah tahu. Naam. Subhanallah. Seorang manakala diberi petunjuk oleh Allah kemudian cinta kepada Islam Kenapa seorang berakhir kepada sebuah penyesalan? Bukankah yang ada ialah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa apa? Falyafrahu. Hendaknya manakala seorang dibukakan, dilapangkan dadanya menerima Islam, kemudian sedikit demi sedikit mendalami mempelajari Islam, cinta kepada Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya. Itulah yang sepantasnya kita bangga, kita senang tanpa ada atribut apapun yang kemudian e, menempel pada kita. Sekian banyak para ulama, salah satu contohnya tabi'in yaitu Uwais al tidak ada jabatan apapun. Tidak ada satu e, yang di situ di belakangnya kemudian dia alim fulani, penghafal ini dan itu. Tetapi Rasulullah SAW salah satu tanda kenabian berpesan kepada sebagian sahabatnya, jika bertemu dengan Usal Karni mintalah kepadanya untuk supaya dia berdoa kepada Allah karena doanya apa? Mustajab. Doanya mustajab. Salah satu rahasia yang sebagian ulama menyebutkan bahwa karena barran bi ummih. Dia sosok yang baktinya kepada sang ibu itu besar. Baktinya kepada sang ibu itu besar. para fikum. Sehingga seorang kadang dalam hal belajar, dalam hal uh, mendalami agama, jangan sampai kemudian menganggap bahwa kami harus bertitel, kami harus ada embel-embelnya dan seterusnya. Tapi ikhlaskanlah, luruskanlah niat dalam beragama dan dalam memahami serta mendalami agama. Semoga Allah Azza wa mengangkat seseorang sebatas keikhlasan yang dia Jalani, demikian pula atas kekokohan, demikian pula sahabatnya seorang di atas sunnah. Dan jangan seorang merasa kecil hati, merasa kecil hati, merasa minder, merasa seolah-olah e, ditinggalkan oleh sekian banyak orang manakala Allah berikan taufik sebagai seorang yang cinta kepada Islam, kepada sunnah-sunnah Rasul dan memahami apa yang difahami oleh para ulama terdahulu. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, kepada kita semua dan kembali semoga Allah Azza wa Jal memberikan keistiqomahan kepada kita karena istiqomah sesuatu yang tentunya tidak semua orang itu diberikan oleh Allah lebih-lebih <clears throat> dalam kehidupan ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan yang dimaksud sampai datang kematian. Kata lain bahwa seorang tidak ada istilah berhenti istirahat dari beribadah kepada Allah dan ketika seorang diperintahkan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput, tentunya yang menjadi PR bagi kita semua, sudahkah ibadah-ibadah yang kita jalani itu dibangun di atas ilmu yang sahih sehingga kita beribadah kepada Allah di atas ilmu, bukan di atas prasangka, bukan di atas perkiraan, bukan di atas seorang mungkin ikut-ikutan karena seorang yang melakukan sesuatu di atas ilmu itu memiliki nilai lebih dengan catatan dia mengikhlaskan kepada Allah ketimbang seorang manakala menjalankan sesuatu bukan di atas ilmu. Hal yang lain yang perlu kita ingatkan qala ba'du salaf sebagian salaf berpesan al-alim la yazalu jahila Al-alim la yazalu jahila. Seorang walaupun dikenal, didengar, diketahui dia alim, tapi kata sebagian salaf, dia masih dikatakan jahil. Dia dikatakan jahil malam ya'mal bi ilmih. Kapan? Ketika ilmu yang dia peroleh yang mengangkat seolah-olah martabat dia ya, dengan gelar-gelarnya tapi dengan ilmu tadi dia tidak mengamalkan. Dengan ilmunya dia tidak mengamalkan. Kemudian wa yakunu aliman idza ali amila bi ilmi. Seorang baru akan terangkat martabatnya dan kealimannya kapan? Kalau dia mengamalkan ilmu yang telah dia dapati, yang telah dia peroleh. Maka apabila kita mendengar siratus salaf, sejarahnya para ulama dahulu seringkali tidak menyampaikan hadis kecuali dia telah mengamalkan. Tidak apa? Menyampaikan hadis kecuali dia telah mengamalkan. Demikian pula sebagian mereka mengatakan kafratu al-qurra di masa-masa akhir banyaknya orang-orang yang mereka jagoan dalam hal membaca karena ilmu sekarang masya Allah tawafar cara mencari ilmu, cara mendapatkan ilmu, sekian banyak media itu mempermudah. Eh, di sana ada rekaman-rekaman, di sana ada <clears throat> kitab yang asalnya mungkin kalau dibeli wujud aslinya maktabah sebesar masjid ini mungkin tidak mencukupi, tapi sudah di apa? diringkas dengan eh, PDF-nya atau yang dikatakan maktabah yang kecil yang dikatakan maktabah syamil dan seterusnya seperti itu e, sehingga seorang <clears throat> kadang duduk di rumah tanpa berguru dia bisa memiliki kapasitas sebagai seorang yang menguasai ilmu tapi apakah kemudian akan terbentuk menjadi seorang alim sehingga ayol ikhwah seperti yang dikatakan bahwa al-ilmu bita'allum wal ilmu ibratu bitalaqi ilmu dengan cara belajar dan ilmu akan diakui kalau seorang dikenal kemana dia berguru, kemana dia belajarnya sebagaimana Allah Azza wa memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam eh, saat beliau ditanya man a'lamun nas siapa orang yang paling berilmu ketika beliau mengatakan ana, yaitu saya. Lalu Allah Azza wa memerintahkan agar berguru, menimba ilmu, duduk bersila, dan belajar kepada Nabi Khadir alaihissalam yang dari situ kesabaran Nabi Musa alaihissalam sebagai bentuk pelajaran bagi kita seorang talibul ilmi untuk menyabari di waktu-waktu belajarnya dan di waktu dia memahami pelajaran dan berguru kepada seorang yang mudah-mudahan dengan itu dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang tentunya bukan hanya segera tetapi juga di hari-hari berikutnya. Demikian ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs>